بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى Kemudian berkata penulis melanjutkan pembahasan al-iman bil yaumil akhir bahwa di antara kandungan makna iman bil yaumil akhir adalah mengimani adanya jannah wan nar semua tadi yang terkait dengan adabul qabri wa na'imul qabr wal ba'ts minal qubur wal والحساب wal hisab wa wazn a'mal wa الشمال والصراط bil yamin aw shimal was sirat wal jannah wan nar mengimani hari akhir bahwa di sana nanti akan ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dibangkitkannya seorang dari alam kubur, dihimpunnya manusia di tempat yang satu, kemudian adanya barakallahu fikum timbangan amal seorang akan diperhitungkan perbuatannya dan disodorkannya catatan seorang dari arah kanannya atau dari arah kirinya juga adanya syarat yang setiap masing-masing barakallahu fikum wa minkum illa wariduha tidak ada pengecualian. Setiap masing-masing manusia akan melewati surat tadi. Kemudian wal jannah wan nar, adanya surga dan adanya neraka. Lalu semua tadi bukan hanya cerita. Karena itu mualif mengatakan wal istidadu dzalika bil a'mali shalihah wa tarkil a'mali sayyi'ah wa taubah minha perlu adanya persiapan untuk menghadapi semua tadi membutuhkan kepada persiapan yaitu dengan perbuatan yang baik yang diistilahkan dengan amal soleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk serta jika seorang terjatuh pada perbuatan buruk dan jelek bertaubat darinya jadi membutuhkan kepada apa? Isti'dad, persiapan. Jangan semata-mata seorang hanya apa? Mempelajari, mendengarkan, mengetahui tanpa ada usaha dan upaya. Karena itu sesuatu yang mengeraskan hati, kosong seorang dari apa? Ruh, al-iman, ruhul ibadah, ruhul tauhid. Kalau dalam majelis-majelis orang mengatakan, mari bicara iman dan amal soleh. Kan begitu. Mari kita duduk, bicara dengan iman dan amal soleh. Orang itu nanti kalau di jannah, barakallahu fikum, mendapatkan kenikmatan. Dan waliyadubillah kalau orang itu masuk ke dalam neraka, juga akan mendapatkan siksaan tapi tidak pernah mempelajari hal-hal yang terkait persiapan apa saja untuk menghadapi semua tadi. Kalau di masjid dalam kondisi Masya Allah tunduknya. Di luar tanpa rasa malu, jenggotnya panjang, berjubah, sorbannya panjang. Keretanya juga jalan. Tutut begitu ya. Apa? Asapnya kan ngepul. Kalau kereta lama kan begitu ya. Kereta uap kan begitu. Nah, tidak punya rasa malu. Kan begitu. Ya ulama kan berselisih tentang haramnya rokok. Nah, nah kalau memang perkara yang berselisih kemudian kita memilih kepada yang lebih ringan, bahkan para masyayikh mengingatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man akala thuman aw basala fala yaqrabanna musallana." Siapa yang dia mengkonsumsi makan bawang bombay yang mentah yang belum direbus atau bawang putih jangan mendekati apa? musolana yaitu jangan ikut sholat berjamaah. Tapi terus jangan jadikan apa? hila. Terus kalau begitu setiap azan makan bawang putih. ngapa nggak berangkat? Kan saya makan bawang putih yang intinya tidak mau berjamaah. Nah, itu bahaya kan. Bahaya. Kenapa fa innal malaikata tata'adza min dzalik? Malaikat terganggu. Manusia juga terganggu dari baunya. Kata masyayikh para pelafikum termasuk saya Salah Fauzan, hal yang banyak manusia tidak menghiraukan masuk ke masjid sambil merokok. Itu sesungguhnya perkara yang lebih jelek. Kan begitu. Lebih buruk. Baunya mengotori Sampai Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikatakan, Uridu amala ummati, ditampakkan amal umatku. Yaitu thawab, pahala, balasan yang akan diperoleh oleh umatnya. Hatta al-qadhatu yukhrijuha rajulu minal masjid. Sampai-sampai dikatakan orang itu mengeluarkan kotoran mata. Seberapa sih kan begitu ya? Kan kotoran mata diginikan kan hilang menunjukkan tentang apa sepelenya sesuatu yang mengotori masjid hal yang tidak sepantasnya hal itu dalam masjid dibuang dibersihkan itu pun barakallahu fikum akan ditampakkan dan Nabi SAW memerintahkan untuk apa membangun masjid dan membersihkannya nah kalau kita datang kemudian mengotori Mengganggu saja tidak boleh, mengotori saja nggak boleh. Kok kita semacam orang-orang yang andil mengotori, kan begitu? Andil apa? Mengotori. Karena itu penting mungkin dalam majelis-majelis tertentu nanti insyaallah dibahas tentang bab perkara dengan masjid secara khusus. Perlu. Wa may sya'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah termasuk masjid dimuliakan. Dimuliakan bukan disembah-sembah, dimuliakan bukan bertabarruk, diusap-usap temboknya supaya mendapatkan kekuatan, bukan. Tapi dimuliakan beribadah, disucikan, dibersihkan. Naam, kalau fikum. Dalam hal ini <clears throat> seorang untuk mempersiapkan bukan hanya bercerita-bercerita tapi isti'dad bil a'mali salihah mempersiapkan diri untuk menghadapi semua tadi dengan apa? Amal soleh. Dan tentunya seorang harus meyakini layan jua ahadukum amalih. Seorang tidak semata-mata akan diselamatkan oleh Allah Azza Wajalla dengan sebab semata-mata amal perbuatannya. Jangan sampai barakallahu fikum seorang diingatkan tentang suatu amalan yang akan menyeret ke dalam neraka. Gak usah takut, saya ini sudah haji 15 kali. Umrohnya tiap tahun. Sholat juga gak pernah ketinggalan. Layan jua ahadukum amalih Seorang semata-mata dengan amal perbuatannya juga tidak akan diselamatkan oleh Allah Azza Wajalla Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau wahai Rasulullah, "Wala ana." Illa ayyataghammadi Allah birahmati. Tidak pula aku kata Nabi hanya saja Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepadaku rahmat yang Allah Azza wa Jal anugerahkan. Kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amal perbuatan yang dilakukan manusia itu tidak akan menyelamatkan seorang untuk kemudian dari siksaan anar dan dimasukkan ke dalam jannah. Surga itu mahal harganya. Jannah itu apa? Thamanuha ghaliyah mahal harganya. Karena itu membutuhkan kepada kesungguhan. Demikian pula tarkil amali sayyi'ah, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan kalau jatuh kepadanya atau batu minha, bertaubat darinya. Dan jangan bermudah-mudah. Da'bus salihin, kebiasaan orang-orang soleh yang kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka sudah setiti berhati-hati berjalan di atas kebaikan khawatir dia menyangka tidak ada kesalahan lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang yang nyatanya tak kesehariannya berbuat salah dan terang-terangan ya ini kesalahan ya yes, nggak apa-apalah kan hanya sekali dan kecil Allah ghafurur rahim Perlu kita fahami. Namanya kejelekan, keburukan jelas apa? dosanya dan buruknya. Tapi seorang ketika bertobat belum jelas diterima dan tidaknya. Betul Allah Azza Wajalla menyebutkan innal hasanat yudhibna apa? sayyi'ah. Kebaikan, kesolehan yang dikerjakan seorang itu akan menghapus keburukan-keburukan yang dikerjakan as-salatu ila salah al-jum'atu ila al-jum'ah ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahun idza tunibatil kaba'ir Nabi pun juga menyebutkan antara salat dengan salat berikutnya maghrib dengan isya, isya dengan subuh, subuh dengan duhur, duhur dengan asar. Antara keduanya tadi, antara serang-serang tadi dikatakan mukaffiratun ma bainahun menjadi penghapus kesalahan dan keburukan seorang. Jumat satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya juga menjadi penghapus kesalahan. Kalau seorang apa? Menjauhi dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an mukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian berusaha menjauhi dosa-dosa besar, akan Allah ampuni kesalahan-kesalahan yang kalian perbuat. Fabarakallahu fikum berapa banyak sesuatu yang kadang kita menganggap perkara itu sepele, dosa itu perkara yang dikatakan ringan, bisa saja hal itu termasuk apa? Gabairul dzunub. Karena itu tarki al-amal sayyi'ah wa taubah minha Waqad kafara bil yaumil akhir ad-dahriyun wal musyrikun. Dan telah mengingkari adanya hari akhir pihak-pihak yang mereka dikatakan dahriyun. Mereka-mereka yang mengatakan bahwa hari itu hari yang berjalan dan tidak akan ada lagi hari akhir. Demikian pula orang-orang musyrik yang mengingkari tentang apa? hari kebangkitan hari akhir za'amal ladina kafaru alla yub'atsu demikian pula wal yahud wal nasara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani lam yu'minu bihi mereka tidak mengimani dengan keimanan yang dikatakan al-imanus sahih al-matlub dengan keimanan yang benar yang diharapkan Wa in amanu biwuqu'ih. Walaupun orang Yahudi, orang Nasrani itu mengimani kejadiannya tetapi tidak mengimani adanya jannah wanar atau hari akhir dengan keimanan yang sahih, keimanan yang benar, keimanan yang diharapkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya harapkan. Apa itu? Qauluhu ta'ala wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw Orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani mengatakan tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali orang itu menjadi orang Yahudi atau orang itu menjadi orang Nasrani. Kata mereka demikian. Tetapi tidak mengimani adanya hari akhir dengan keimanan yang sahih. Juga orang-orang Yahud mengatakan Qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kata mereka, neraka itu, api neraka itu tidak akan menjilat kami kecuali hanya beberapa hari saja. Hanya beberapa hari saja. Subhanallah. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Narukum allati tuqidunaha" api yang kalian nyalakan sekarang ini Kan banyak jenisnya api itu ya. Hmm? Nah, yang dipakai masa warnanya biru, kan begitu ya. Kan kompor-kompor gas itu warnanya biru. Ada yang dipakai ngelas, kan begitu ya. kalau cukup untuk melelehkan besi. Mana yang keras antara besi dengan batu? Batu. <laughs> Dipukul pecah nggak batu itu? <laughs> Kalau besi dipukul kan nggak pecah ya. Berarti keras mana? Hah? Keras mana besi dengan batu? Besi sakit. <laughs> keras batu. Iya. Yeah. Batu bisa meleleh? Kan nggak bisa. Besi meleleh. Nah. Keras batu para kalabikum. Nah. Api yang kalian nyalakan dengan berbagai macam jenisnya di dunia itu juz'un min sab'ina juz'a naru jahannam sepertujuhnya api neraka wal billah Allahumma sallim sallim kita memohon kepada Allah keselamatan jangan sampai kemudian seorang dijilat kena sentuhan apa api neraka percikannya saja luar biasa ketika membara, ketika kemudian menyala hawanya saja wal billah. Sebab itulah doa sebagian orang menjuluki dengan doa apa? Sapu jagat gitu ya. <laughs> Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan di dunia kebaikan yang baik. Berilah kami kepada kehidupan di akhirat kehidupan yang baik dan waqina adzabannar. Jagalah kami, wiqayah. Bentengilah kami dari apa? An-nar. Dari neraka. Karena panasnya luar biasa. Dan Allah Azza wa Jal ketika menyiksa orang-orang yang masuk ke neraka, terutama orang-orang kafir dengan siksaan wal billah. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadukul azab. Orang-orang kafir kelak di hari kiamat dibesarkan badannya, dipertebal kulitnya. Ketika setiap kali mengelupas matang kulitnya tadi kata Allah, badalnahum juludan ghairaha diganti kulit yang baru, dibakar lagi, diganti lagi kulit yang baru. Agar apa? Liyadzukul adab supaya mereka merasakan bahwa azab api neraka itu apa? Panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Allahumma salimna, Allahumma salimnya. Fabarakallahu fikum. Semua tadi membutuhkan apa? Isti'dad, persiapan. Semua tadi bukan hanya sekedar kepercayaan sebagian ahlul ilm salafun soleh itu ketika mau tidur ingat dengan apa? an-nar Bangun lagi, sholat lagi. Merebahkan dirinya, teringat lagi dengan an-nar bangun lagi, beribadah lagi. Semua tadi upaya-upaya seorang untuk apa? Membentengi diri, menjaga diri dari silatan apa? Api neraka. Karena itu Nabi SAW menyebutkan Ittaqun nara walau bisyikri tamrah. Bentengilah dirimu. Takutlah kamu kepada api neraka. Walaupun dengan cara membentengi diri dengan cara apa? Bersodakoh meskipun yang kamu sodakoh itu dengan sebelah biji kurma. Kamu belah, kamu sodakohkan. Dan insya Allah bagi kita semua untuk seperti itu kan mudah. Dan namanya manusia berkelafikum di antara perkara sadaqah tutfi'u hararatinna. nar. Sedekah itu yang akan apa? Mengurangi panas dan jilatan api neraka yang seorang barakallahu fikum maka atau di antara mereka-mereka yang gemar bersedekah. Semua tadi membutuhkan kepada kesungguhan persiapan. Semua tadi membutuhkan kepada upaya untuk seorang menjauhkan diri dari hal-hal yang mengancam kepada siksaan nar. Karena sebagian orang ya tahada menantang, Allah panas apa saja kan begitu ya. Panas juga bukan hanya apa lama seperti yang dikatakan tadi, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda. Kami itu tidak disiksa dengan api neraka kecuali hanya berapa hari saja. Siap kan begitu. Wal iyadu billah. Wal Taib ini pembahasan aliman bil qadar membutuhkan kepada fresh. Masih fresh belum? Atau sudah oleng? Hah? Siap tidak ini? Hmm? Gimana Zat? Dilanjut? Hah? Masih dah. Baik, e, eh, membutuhkan kepada Eh, tadi ya kondisi yang stres ya. Nah, sesungguhnya perkara yang barakallahu fikum membutuhkan pengulangan. Dulu kita memahami tentang masalah qada wal qadar itu seperti berat. Seperti membingungkan. Tetapi setelah mengulang, mengulang, mengulang barakallahu fikum Allah berikan taufik. Dan perlu diketahui bahwa pembahasan inilah pembahasan yang kata muallif yaksibul abdu Sabron adalah masaib yang nanti kita ambil intinya di sini seandainya seorang mapan dalam hal memahami mengetahui menelaah terkait pembahasan qada wal qadar itu membuat seorang hamba barakallahu fikum sabar atas musibah-musibah yang menimpa badannya demikian pula ibtiadan anidzunub wal masaib juga seorang barakallahu fikum menjauhkan diri dari perkara dosa demikian pula berbagai macam musibah kama yadfa'uhu ilal amal sebagaimana mendorong dia untuk berantusias banyak-banyak beramal wa yub'idu anhu al-ajzu wal khawfu wal kasal begitu yang namanya orang itu tidak mungkin berkumpul Ketika termotivasi, terdorong untuk berbuat baik, sekaligus menjauhkan sifat malas. Sifat apa? Malas, sifat putus asa. Itu semua bertentangan dengan babul qadar. Kadang malas, kadang begini. Kok Allah enggak adil ya dengan saya kan begitu. Itu semua tadi. Hal-hal yang dimana seorang barakallahu fikum tidak meyakini atau barakallahu fikum adam Takmilihi eh, takmidihi fi fahmi al-qadar yaitu ketidaksempurnaan demikian pula adanya kurang kesungguhan para kelafikum dalam memahami al-iman bil qadar wallah alam bisawab insyaallah kita sampaikan pada pertemuan esok hari ya ba'dal fajar idznillah azza wajalla